Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Teruskan. Qala syarih rahimahullah taala aqulu masunnatul mudafatu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya syamilatu likulli ma ja'a bihi min rabbihi min qalbihi wa ballagha bihi al ibada tatawat tatadammanu thalathat aqsamin qawliyatan wa fi'liyatan wa taqririyatan wal qawliyatu man talaqqa bihi sallallahu alaihi wasallam wal fi'liyatu ma fa'alahu wa taqririyatu ma fa'ala bi hadratihi aw qila fa aqarrahu wa al-muqarraru munqadan bil islami هذه الأنواع الثلاثة من أنواع السنة التي تعبد الله الخلق بها وبلغ بها نبينا صلى الله عليه وسلم الأمة شرع الله كلها متفقة rumi wa ana aminu man fis sama qalahu istinkaron ala man taradu alaihi fi ba'dil qismati qismati bil ghanaimi bi hadzal qawli kaifa akunu amina allahi alladhi huwa fis sama'i ala syar'ihi wa la ta'manuni antum ayyuhal muslimuna ala qital dunya wa min al-fi'liyati masaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu yarfa'u yadayhi fi du'ai wa rafa'a yadayhi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai yablughu at-tawatur min dalika mastashhada bihi al-musannifu wa min at-taqririyati iqraruhu al-jariyata hina sa'alaha ayna Allahu qala fis sama fa hadhihi nususu wa ma fi ma'nahu yablughu at-tawatur wal mutawatiru sawa'un kana lafdhiyan aw ma'nawiyan fa innahu yadullu dalalatan qat'iyatan wa yufidul ilma daruriyya al-yaqiniyya alladhi yajibu at-taslimu lahu nah e, sunnah yang dinisbatkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu syamilah mencakup semua apa yang ja'abihi datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Robnya berupa syariatnya. Kebalaghil ibadah lalu Nabi sampaikan dengannya kepada para hamba. Ya, sunnah semacam ini memuat tiga macam atau mencakup tiga jenis sunnah qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Maka yang dimaksud dengan sunnah kauliyah, kauliyah adalah apa yang Nabi katakan, fi'liyah apa yang Nabi lakukan, takririyah adalah apa yang dilakukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau qila dikatakan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faakarahu lalu Nabi mendiamkannya dan orang yang didiamkan itu adalah orang yang patuh kepada aturan-aturan Islam. Inilah tiga macam dari tiga macam sunnah alati ta'abada Allah khalqa biha yang Allah <clears throat> perintahkan hamba untuk beribadah dengannya dan dengannya Nabi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ke, e, kepada umat syariat Allah seluruhnya sepakat ala sebutil uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala akan adanya ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Faminal kaulia maka di antara sunnah kaulia adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak merasa eh, aku amanah? Kalian tidak merasa aman dari khianatku sedangkan aku adalah orang yang diberi amanah dan zat yang ada di atas sana. Nabi mengucapkan kalimat ini dalam rangka mengingkari orang yang protes pada beliau dalam sebagian uh, acara pembagian yaitu pembagian ghanimah keramasan perang dia protes dengan bihadal kaul dengan kata-kata semacam ini karena Nabi jawab bagaimanakah aku adalah seorang yang mendapatkan amanah dari Allah dan yang ada di atas sana amanah untuk menyampaikan syariat namun kalian tidak merasa aman dengan kuwahai orang-orang Islam berkaitan dengan pembagian permukaan dunia dunia yang sepele di antara sunnah fi'liyah adalah hadis yang saya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi mengangkat dua tangannya dalam doa dan hadis tentang mengangkat dua tangan dalam doa itu derajatnya mutawatir maknawi. Di antaranya adalah e, hadis yang dipakai dalil oleh penulis dan di antara sunnah takriyah adalah persetujuan Nabi terhadap ungkapan budak perempuan ketika ditanya di mana Ka Allah dia menjawab dengan mengatakan bisama. Fahadi nususu maka dari dalil ini dan yang semaknanya telah sampai derajat mutawatir dan mutawatir baik mutawatir lafzi ataukah maknawi mungkin isyarat tentang adanya dua jenis mutawatir mutawatir lafzi itu ya, hadis yang demikian banyak yang redaksinya sama jadi sedikit diantara hadis yang derajatnya mutawatir lafzi adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar ataukah mutawatir maknawi diantara hadis mutawatir maknawi adalah doa, doa dengan sambil rohul yadain mengangkat kedua tangan maka hadis mutawatir itu menunjukkan dengan dalalah kata'iyah dengan penunjukan makna yang pasti dan menghasilkan ilmu doruri bukan nazari namun doruri al yakin yang yakin ilmu yakin ad doruri doruri itu ya, aksiomatis mau tidak mau tidak bisa ditolak dan tidak harus dicarikan dalilnya apa bukti benarnya pernyataan ini naqsun. Wasiful naqsun. Wajib lillahi ta'ala sifatul alihi wa tanzihihi wa tanzihuhu an dibbihi syahu jarat adatul musannifu rahimahullahu jarat adatul musannifi jarat adatul musannifi rahimahullahu fi tahnafi takariri wa ta'kidi wa tawdihi wa quwwatil istidlali ala ma yuqarrinuhu fi hadha babi babu asma'i wa sifati annahu yata yatba'u dalil naqliyah naqliyah bidalil aqli hatta yakunu ablagu hatta yakuna hatta yakuna ablagu liman kana indahu adan adani adna amas amas sunni أما السني الخالص فإنه أما السني السني الخالص أما السني الخالص فإنه يكفيه يكفيه الدليل يكفيه الدليل النقلي فإذا حصل له مع ذلك دليل عقلي دليل عقلي عقلي زاد الأمر dhalika dalilun aqli dalilun aqliyun aqliyun zada al-amru indahu tawhidan wa wadihan wa wuduhan wa wuduhan lakinna ahlu syakki ahla syakki lakinna ahlu syakki ahlu al-ghaibi qad la qad la yas yuslimuna bidalilin naqli Ah, fatan ah, fatanazzulan فتنزلا معهم وإلزاما لهم يذكر الدليل العقلي yuzkaru dalilul aqliyu يذكر الدليل العقلي Nah, Dalil berikutnya tentang ulu adalah akal maka fakadalah ala wujud sifatil kamal maka akal menunjukkan wajibnya sifat sempurna bagi Allah dan sucinya Allah dari sifat kekurangan sedangkan al ulu adalah sifat uh, berada di atas itu sifat sempurna dan berada di bawah itu sifat yang tidak sempurna maka wajib bagi Allah Ta'ala untuk memiliki sifat ulu dan tersucikan dari kebalikannya. Jarak telah menjadi telah ber, e, telah berjalan apa menjadi kebiasaan penulis fitakir ketika menjelaskan dan menegak eh, e, dan menegaskan dan menegaskan di istidlal dan ketika tertulis dengan demikian kuat atas apa yang beliau sampaikan dalam masalah ini yaitu masalah asma wa sifat beliau ya kalau dalil nakli dalil nakli beliau lanjutkan dengan dalil akli hatta yakuna ablar sehingga lebih uh, lebih dahsyat lebih ya, liman kana intafa'atun raibatin untuk siapa saja yang ada pada dirinya keraguan meskipun cuma adna keraguan yang sangat-sangat sedikit adapun sunni al-khalis ahli sunnah yang tulus maka cukup baginya dalil nakli kalau jika dia mendapatkan ma'adzalika di samping dalil nakli dalil akli al amr indah tauqidan maka perkara tersebut semakin uh, tegas dan semakin jelas menurutnya kan tapi orang yang ragu-ragu dan tak ragu seringkali mereka tidaklah tunduk atau pasrah dengan dalil nakli fatanazulan ma'ahum maka dalam rangka mengalah bersama mereka dan dalam rangka mengharuskan mereka untuk memegang satu hal yang benar maka disebutkanlah dalil akli Agus wala sifat tanaksin, sifat Allah Subhanahu wa taala aula bil kamali kamali makhluqun ma'rufati fa huwa min subhanahu wa ta'ala wa min al amkana bi fa huwa aula bihi Sifatun naksin, wala yaqulu ahadun anna sufla sifatu kamalin habazan la yakunu ahadun minal fuqala'i dzalika Wallahu subhanahu wa ta'ala munazzihun munazzahun munazzahun idza kanal makhluqu yunazzahu yunazzahu anis sufli alladhi wa sifatun sifatun naksin. Allah subhanahu wa ta'ala aula ayunazzahu angkuli kulli sifatun huwa nafsin wa min dalika suflu watak ta wa taqar fa taqarrara bi anna Allah aliyyun aliyyun fawqa khalqi aqlan wa qabla dalika bin nah maka penulis menyebutkan fil istidlal um, sebagai dalil atas uh, uluwi Rabbi Azza wa Jal bahasanya Allah ada di atas sana dengan akal sehat disebutkan dua poin. Yang pertama, Allah ada di atasan dan sifat sempurna ya, dan tidak mungkin kita katakan al-ulu itu sifat kekurangan, sifat tidak sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala aula lebih, lebih layak untuk disifati dengan sifat sempurna. Karena setiap sifat sempurna yang dimiliki oleh makhluk Wa minhu maka itu adalah, adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang maklum bahasanya zat yang memberikan kesempurnaan jika memungkinkan sifatnya dengan kesempurnaan maka dialah yang lebih berhak untuk menyandangnya. Kemudian eh, apa yang kedua sebenarnya sifat eh, berada di bawah adalah sifat hendak jelek dan tidak ada satupun yang mengatakan bahasanya berada di bawah adalah sifat sempurna dan sama sekali. Layakul dan tidaklah dikatakan oleh satupun orang yang berakal mengucapkan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala munazahun maka Allah tersucikan dari sifat berada di bawah. Maka jika makhluk itu yunazah tersucikan dari sifat berada di bawah, ini merupakan sifat jelek, maka Allah Subhanahu wa taala aula Eh, lebih layak untuk tersucikan dari semua sifat yang merupakan sifat jelek. Pemindalika diantaranya adalah suflu, itu berada di bawah maka takar dan maka jelaslah dengan hal ini Pesannya Allah itu zatnya ada di atas seluruh makhluknya secara akal eh, sebelum secara nakal. Eh, maka di sini Eh, yang dipakai adalah kias aula dari akhir uh, eh, akal yang dimaksud adalah kias aula Uh, maka kias aula uh, berkaitan uh, di sini ada dua poin kias aula. Yang pertama adalah semua kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk eh, atau uh, anal mu'til kamal dat yang memberikan sifat sempurna jika memungkinkan dia disifati dengannya maka fawwa aula bihi maka dia yang lebih berhak dan di sini sifat sempurna yang ada pada makhluk itu adalah lebih layak disandang oleh Allah dengan syarat idza amkana wasfuhu bihi jika eh, mungkin Eh, mensifatinya eh, memberikan sifat tersebut meyakini adanya sifat itu untuk Allah tidak mungkin bahkan tidak bisa eh, contohnya adalah ngantuk tidur itu sifat sempurna untuk makhluk sifat sempurna untuk manusia manusia nggak bisa tidur itu sakit tidak normal ada sifat, sifat sempurna untuk manusia. Memang tidak berlaku kias aula di sini untuk mengatakan Allah itu tidur karena tidak mungkin kita Allah dengan sifat tidur karena itu bertentangan dengan sifat Allah al-hayat, al-qayyum dan yang lainnya. Kemudian uh, kias aula yang kedua adalah ini, katakan bahasanya untuk sifat yang jelek jika ada satu sifat jelek untuk makhluk maka Allah Subhanahu wa taala aula Allah lebih layak untuk ayunazzah disucikan darinya disucikan dari semua hal yang merupakan sifat naqsin sifat jelek dan sifat kekurangan maka di sini mutlak semua yang itu sifat jelek untuk makhluk maka bisa kita pastikan dia adalah sifat yang jelek sedikit berhakilah untuk Allah sehingga tidak boleh Allah disifati dengannya. Bibit. Kalau furah Allah taala wa amma fitratu faqad dalat ala uluhillahi taala dalalatun daruriyatan dalalatan dalalatan daruriyatan fitro fitrah fitriyatan fitriyatan fama manidda mindain da'in min da'in au khaifin faza'a faza'a ila rabbih ta'ala ila wajada fi qalbihi daruratul daruratul ittijahi nahul ulu nahwal uluwi nahwal uluwi la yaltafit la yaltafitu ya, la yaltafitu andalika Yumnatan Yumnatan wala yusrotan, yusrotan. Was'al musok Musallina Was'al musallina Yaqulu al-wahidu Minhum fi sujudihi subhana rabbiyal a'la Aina tatajjaha kulubahum Aina tatajihu Aina tatajihu kulubahum Kulubuhum Kulubuhum Hina daka Nah Wa amat fitratan dadalapun dari fitrah maka fitrah menunjukkan sifat ulu bagi Allah dengan dalalah beruriyah dengan sisi pendalilan yang aksiomatis, fitriah, dasarkan fitrah. Tidak ada satupun orang yang berdoa atau merasa takut ya, lalu dia faza'a ila rabbihi ta'ala yang dia kemudian e, mengadu kepada Allah Ta'ala kecuali dia jumpai dalam hatinya terdapat dorongan untuk al itijah hati itu terarah ke arah atas dia tidak menoleh e, dari arah tersebut dari arah atas kemudian menjadi kanan ke kanan dan ke kiri tanyalah orang-orang yang sholat e, yakulul wahidu minhum salah satu dari mereka ketika sujud mengucapkan sebuah a'la ter, kemanakah tertuju hati-hati mereka saat itu Padahal mereka dalam kondisi sujud. Maka hati tertuju ke arah atas. Demikian juga tanyakan pada orang sebagian orang yang berdoa dengan menundukkan kepala ke bawah, apakah hatinya juga turut ya, ke bawah ataukah tertuju ke atas? Sebenarnya tertuju ke atas. iman شاربا فدينه وفطرته هي ما فطر الله الناس عليه وجبلهم عليه والفطرة السليمة التي سلمت من توليد البدعة هي دالة على علو ربي سبحانه وتعالى وأنه فوق عرشه فوق سماواته فوق خلقه وهذا من أوجه أحدها أن كل مخلوق مصلي أن كل مخلوق yaqulu subhana rabbiyal a'la ayatajihul qalbuhu ila ila qulubi ila sama'i fala yaqamu yumnatan wa la fadlan ayat haba suflan taniha anna awamal anna awamal muslimina idza da'aw idza da'aw Allah azza wa jalla rafahu aydiyahum ila sama'i wa qadara li annahu marquzun fi fitri fi fitrihim anna Allah fawqa sama'ihi bal hatta ahasa ahadahu ahadahum ahaduhum hambal mudhilan mudhilan au mau au maudian au mukhifan rafa'a ra'sahu ila sama'i wa qala ya rabbi wa hakadha qulu khaifin wa jala yatadi qulbuhu ila rabbih subhanahu wa ta'ala ila jihatil ulwi ila sama'i fa asbahatil fitratu dalatan ala ulumi rabbil azza wa jalla dalalatan uluriyatan la munasi la manaso la manaso minha li talibil haqqi wa muhtabil huda amma alul bidahi fa inna fitrahum maluthatun mulawwasatun mulawwasatun fahum yunazi'una fitrata wa yukabiruna an kuburil haqqi wa nim wa inkana inkana daliluhu awduha minasyamsi fi rabi'ati nahari nah Fitrah adalah apa yang Allah tanamkan kepada semua manusia, Allah tabiatkan kepada semua manusia. Sehingga semua manusia terlahir dalam keadaan membawanya. Dan fitrah yang sehat adalah yang terbebas dari talwis, noda bid'ah, itu menunjukkan akan uluwi rabbi. Maksudnya Allah itu ada di atas sana. Wa dia di atas arsnya, di atas langit, di atas eh, dan sehingga di atas seluruh makhluknya. Wahada min aujuhin dan penjelasan tentang dalil fitrah ini bisa kita rinci menjadi beberapa poin. Ya, pertama yang disampaikan oleh penulis, semua makhluk yang sholat ketika mengucapkan subhanallah a'la saat sujud hatinya tidaklah tertuju, tertuju kecuali ke arah atas, ke arah langit. Tidaklah tertuju adalah pergi ke arah kanan ataupun kiri, lebih-lebih lagi tertuju ke arah bawah. Yang kedua, kaum muslimin yang awam jika berdoa kepada Allah Azza wa mereka mengangkat tangan tangan mereka ke langit. Wahada dan hal ini li'anahum markuzun fi fitarihim. Ini karena sudah tertanam dalam fitrah-fitrah mereka, khususnya Allah di atasnya langit sampai-sampai anak-anak jika salah satu dari mereka merasa merasakan amran mudhilan sesuatu yang sangat mm, mencengangkan satu hal yang sangat menegangkan mujian yang membuat rasa sakit atau mukhifan membuat rasa ketakutan maka dia angkat kepalanya ke langit sambil mengatakan ya Rabbi wahakala demikian pula kulu khaif kulu khaifin wajilin eh, setiap orang yang takut dan takut hatinya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala, tertuju ke arah atas, ke arah langit. Maka jadilah fitrah itu menunjukkan bahasanya Allah itu al-ulu di atas sana dengan dalalatan daruriyatan dengan dalalah e, penunjukan makna yang tegas dan pasti. Tidak ada tempat lari darinya bagi pencari kebenaran dan pencari hidayah. Adapun ahli bid'ah maka fitrah mereka telah ternoda Maka mereka menentang fitrah dan sombong untuk menerima kebenaran meskipun dalilnya lebih jelas dibandingkan matahari fi rafi'atin nahari di uh, di tengah siang di tengah siang hari. Sakus. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الإجماع فقد أجمع فقد أجمع الصحابة والتابعون والقائمة على أن الله تعالى فوق السماوات مستوي على عرشه وكلامه مشهور في ذلك نصا كثيرا على الأرجاء تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به سنته من وقد نقل الإجماع نقل الإجماع وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد غير واحد غير واحد من أهل العلم ومحال أن يقع أن يقع في مثل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين من عن فطرته عن فطرته نسأل الله تعالى السلامة والعافية فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبطن الأشياء وأظهر وأظهرها دليلا وحق الأشياء وأثبتها واقعا Nah, ada dalil ijma maka sahabat dan tabi'in dan para imam sepakat bahwa Allah di atas langit di atasnya langit, istiwa di atas ars, perkataan mereka masyhur dalam masalah ini ada perkataan mereka yang tegas ada pula perkataan mereka yang statusnya zahir Auza'i seorang tabi' tabi'in mengatakan Kuna kami dan para tabi'in jumlahnya banyak mengatakan sesungguhnya Allah taala dikuhu itu di atasnya di atas, eh, di atas arsnya dan kami beriman dengan sifat-sifat yang terdapat dalam sunnah dalam hadis Waqat nakal ijma' dan ijma' tentang hal ini e, juga dinukil oleh sejumlah ulama pemuhalun dan mustahil e, eh, kok ya, terjadi fimisli dan ikan dalam masalah semisal ini adanya khilaf. tata tatawaqat alil adillah dan telah e, eh, tatawaqat e, berkeselarasan tentang hal ini terdapat banyak banyak dalil-dalil yang penting semuanya selaras menyatakan satu hal yang sama yang tidak ada yang menyelidik dalil-dalil tersebut kecuali orang yang sombong tumisa ala qalbi yang telah e, terhapus hatinya dan setan telah merusaknya dari fitrahnya. As'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan dan keselamatan dari kesesatan. Maka sifat ulu bagi Allah adalah min afyanil asya dan sesuatu yang sangat jelas dan sangat jelas dalilnya dan e, sesuatu yang termasuk sesuatu yang paling hak wa e, asbat waqian dan yang paling e, kokoh realitanya Dani. قال الشيخ حفظه الله تعالى أقول لما قرر الشيخ رحمه الله من الاستدلال على علوم علوم الله عز وجل وأنه فوق عرشه وفوق مخلوقاته نقلا وعقلا وفطرة ختم بالإجماع ختم بالإجماع والإجماع هو اتفاق جميع العلماء جميع العلماء المجتهدين من بعد وفاته في أي عصر من من الأصول على أمر على أمر ديني أمر ديني أمر ديني وقد ذكر رحمه الله شيئين في الإجماع حتى يقوى حتى يقوى حتى يقوى في حجة مكافر معاند أول Hikayatul Auza'i rahimahullahu wal Auza'i a'lamu a'lamu bima yaqulu wa a'rafu lama lama yuhaqi lima yuhqi wa a'rafu lima yuhqi fa huwa min al-a'immatil masyhuri lahum bi jalalati bi jalalatil qadri wal fadli والسابقة في الإسلام فإذا قال مثل ذا مثل قال مثل هذا المهدي فإذا قال مثل هذا المهدي فإنه أسرع فلو كان ثم فلو كان ثم ثمة نكير فلو كان ثمة نكير في أهله رحمه الله ولو من بعد تابعين لنقله Nah, uh, aku katakan setelah penulis selesai uh, memberikan dalil bahasanya Allah di atas sana, di atas ars, di atas makhluknya berupa dari nakli, akal dan fitrah. Beliau tetap dengan dalil ijma. Dan ijma adalah kesepakatan semua ulama mustahid dari dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu masa dan menyepakati ala amrin dinin hukum agama. Maka beliau sebutkan dua macam ijma hatta yakwa sehingga kuatlah keyakinan seorang pencari kebenaran dan tegaklah hujah atas muka orang yang sombong orang yang menentang itulah para ahli bid'ah yang pertama adalah Hikayatul Auza'i cerita Auza'i rahimallah dan Auza'i lebih tahu apa yang dia katakan. Lebih mengetahui apa yang dia ceritakan, maka dia termasuk imam yang diakui Bijalatul telkotri memiliki kedudukan yang mulia, e, kelebihan dan terdahulu dalam Islam. Maka jika dia menceritakan cerita semacam ini maka dia yang lebih tahu. Kalau e, karena seandainya samata di sana nakiron ada orang yang mengingkari menolak di zaman beliau, kalau mimpak ditabiin walaupun itu salah satu tabi'in tentu beliau akan menukilnya Bismillah hatta la yakula hatta la yakula qailun laisa qawli laisa qawlu auza'i nassan sarihan fi hikayatil ijma'i فقد يكون نكير ممن لم يعلم أوزاعي نكير نكيره قال سيد رحمه الله فقد نقل فقد نقل إجماع الإجماع على ذلك غير غير واحد غير واحد من أهل العلم mahajjatu maqamatil hujjatu nayyiratu ala subuti ulumi rabbi azza wa jalla wa ijma'a kama qama dalilu min qabli ala dhalika bitatan nah Poin kedua supaya tidak ada tidak bisa ada orang yang berkata bahasanya perkataan ibu bukalah teks yang tegas menceritakan ijma maka boleh jadi ada penentangan dan penolakan dari orang yang tidak diketahui auzai kalau dia memberikan penolakan dan penentangan. Kalau syekh maka eh, Ibnu mengatakan wa naqala al-ijma'a ala dzalika adanya nukilan, adanya ijma dalam masalah ini telah disampaikan oleh sejumlah ulama. Ke, saya katakan maka satu hal yang seharusnya dilakukan oleh pensarah ini menyebutkan uh, siapa sajakah ulama yang menukil ijma' Eh, supaya saraf yang beliau sampaikan itu lebih berfaedah eh, bukan cuma sekedar mengulang eh, pengulangan apa yang dikatakan oleh musonif maka hal-hal yang membutuhkan penjelasan semacam ini terusnya dilakukan oleh pensaraf Maka penulis mengatakan perkara ini telah dinukil oleh sejumlah ulama sebagai ijma maka beliau seharusnya beliau nukilkan siapa ulama yang menukil ijma gimana teksnya nah, dengan hal tersebut uh, eh, saran yang beliau sampaikan anfa sehingga tidak tidak sekedar tikro mengulang apa yang sudah dikatakan oleh musonif. Fatih subahu maka ya, dengan dikatakan oleh penulis sejumlah ulama menukil ijma dalam masalah ini maka hilanglah berbagai subhat jelaslah jalan tegaklah hujah yang bercahaya yang satiqah yang benar akan adanya sifat ulu bagi Allah Azza wa Jal secara ijma. Sebagaimana telah tegak dalil mingkobel eh, sebelumnya sebelum ijma ini telah terdapat dalil berupa fitrah, akal sehat, ayat Al-Quran dan hadis Nabi walillahil hamdu. Kemudian uh, catatan yang ketiga, Asad. <clears throat> اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتاب كتابة كتابة كتابة كتابة لبعض الطلبة تتضمن تتضمن ما ما ما قلته ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى بفضله ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وأنه سبحانه وتعالى منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك لا ينفك عنها لا ينفك عنها وأنه وأنه مستو على مستو مستو على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وردت بقول ذاتية ذاتية تو توقيت حقيقي توقيت حقيقية حقيقة حقيقتي معيتي تبارك وتعالى وأما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في هذه الكتابة نفسها كما ترى انه سبحانه منزه ان يكون مختلفا بالخلق او حالا مؤمنا وانه العليم بذاته وصفاته وانه ونرى أن من زعم أن الله بذاته لكل مكان وهو كافر أو ضال in in taqadahu wa kadibun in nasabahu ila ghairihi min salafil ummati aw a'immatiha inta kalamnya wa la yumkinu bi'aqilin arafa Allah wa qadarahu haqqa qadrihi wa Allah ma qadrihi fil ardi wa la wa la zallat wa la ziltu wa la ziltu wa la azala uh, ankara hadzal qawl qawla fi kulli majlisin min majalisi jarra fiha dhikruhu wasallallahu taala an yusbituni yusabbitani yusabbitani wa ikhwani muslimina fil qawli thabiti fil dunya wa fil akhirati hada faqad katabtu ba'da dhalika maqalan nashara fi nushira nushira fi fi majalati da'wa allati tasduru fi riyad uh, nushira yawm al-itsnain ar qarartu fihi ma qarrahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala anna mahiyyatullah taala al-ardi haqqan haqqun ala haqiqatihi wa haqiqatiha haqiqatiha eh, la yaqtabi al-hulul wal al-hulula wal ikhlaq bil khalqi fadlan an yastalzimahu wa ra'aytu min al-wajib istib'ada kalimati dzatiyati Eh, wabayantu aujuhal jam'i aujuhal jam'i aujuhal jam'i baina ulumillahi ta'ala wa hatifati wa hatifati ma'niyati nah Iklam ketahuilah wahai pembaca yang mulia sesungguhnya saudara ini muncul dariku satu tulisan yang tulisan ini ditulis oleh sebagian penuntut ilmu tadoman e, tataman yang isinya adalah tulisan tersebut, tersebut isinya adalah e, mentranskrip apa yang aku katakan di sebagian majelis tentang yang membahas tentang masalah ma'iyatullah bi khaltihi Zakartu fiha aku katakan di majelis tersebut yang kemudian ditranskrip dan diterbitkan atau disebarkan Eh, aku katakan di sana bahasanya akidah kita kaum muslimin bahasanya Allah eh, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ma'iyah yang hakiki. Eh, lillahi taala ma'iyatan hakikiyatan dzatiyatan isim anna yang hakiki dan dati tali bihi yang layak bagi Allah Watak tadi dan bermakna bahasanya Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu, kekuasaannya, pendengaran, penglihatan, kekuasaan dan pengaturannya. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menazam tersucikan dari sifat bercampur dengan makhluk atau bertempat di tempatnya makhluk. Bahkan Allah adalah zat yang tinggi zat dan sifatnya. Dan ulu adalah termasuk sifat zatiyah yang tidak pernah lepas dari Allah, yang Allah tidak pernah lepas darinya. Dan sebenarnya Allah itu istiwa di atas ars sebagaimana yang layak bagi keagungannya dan itu tidaklah bertentangan dengan ma'iyah karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. E, maka inilah beda sifat ulu dan istiwa. Kalau ulu maka dia sifat dzatiyah sedangkan istiwa dia sifat fi'liyah. Ya. Maka perkataan uh, eh, Sayyid ini kemudian menyebabkan geger. Ya. Maka tulisan tadi bikin rame, gempar. Gemparnya gara-gara kata-kata zatiyah. Anak lillahi ta'ala ma'iyatan hakikiyatan zatiyatan. Eh, maka ini Eh, perkataan dati ini bikin geger di dunia para penuntut ilmu eh, karena ditangkap bahasanya zat Allah yang bersama hamba zat Allah bersama ma'iyah ma'iyahnya adalah ma'iyah zat ma'iyahnya ma'iyah zat ini bikin uh, tulisan ini yang merupakan transkrip dari ceramah beliau ini bikin geger dunia ilmu ketika itu tahun 1404 eh, wa awatu kauli dan aku maksudkan dengan perkataan hudatiyah adalah menegaskan hakikat ma'iyah Allah tabaraka wa ta'ala Wa ma'aratu dan aku tidaklah bermaksud bahasanya Allah bersama uh, bersama dengan makhluknya Bahasanya zat Allah bersama dengan makhluknya fil arti di muka bumi Kaifa bagaimanakah mungkin aku memaksudkan demikian Wafat kultu Pada aku katakan dalam tulisan tersebut Tulisan itu sendiri Kama ta'a sebagaimana engkau saksikan Bahasanya Allah tersucikan eh, Mukhtalitan bil khalti Bercampur dengan makhluk Atau bertempat di tempat makhluk Wa anahul aliyu dan bahasanya Allah adalah yang tinggi zat dan sifatnya. Dan bahasanya ulu adalah sifat datiyah yang Allah tidak pernah lepas darinya. Maka ya, kalau orang itu netral, tidak tendensius sebenarnya ya, bisa menangkap eh, bahasanya bukan ini seperti itu yang dimaksudkan meskipun nggak setuju dengan kata-katanya ya, kata-kata zatiyah mungkin tidak setuju namun Tidaklah sampai kemudian menyimpulkan maksud dia adalah zat Allah bersama dengan makhluk. Karena orang itu membaca secara utuh. Jika membaca secara utuh. Waktu tufiyah dan kukatakan dalam tulisan itu juga mana suhu yang teksnya sebagai berikut bil harfil wahid. Sama persis. berikut ini saya sampaikan sama persis. Bil harfil wahid. Dengan kalimat yang sama, sama persis. Panarat dan kami berkeyakinan siapa yang beranggapan bahasanya zat Allah itu ada di setiap tempat maka dia kafir atau sesat jika dia meyakininya dan dia e, dia punya predikat tambahan yaitu berdusta jika dia nisbatkan keyakinannya tersebut kepada orang lain yaitu salaful umat dan para imam sekian e, kutipan dari tulisan dan tidak mungkin bagi orang yang punya akal sehat yang mengenal Allah dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan untuk mengatakan bahasanya dat Allah bersama makhluknya di bumi wala ziltu wala azalu dan aku sejak dulu dan sekarang mengingkari perkataan ini di setiap majelis dari majelis-majelisku yang jauh kruhu yang kebetulan uh, terjadi padanya di kruhu penyebutan pembahasan menyinggung masalah ini maka mohon kepada Allah agar Allah meneguhkan aku dan kawan-kawan kaum muslimin dengan perkataan yang teguh yaitu la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di akhirat. Maka kata tu ba'da dan aku membuat tulisan setelah itu yang diterbitkan di majalah dakwah e, eh, majalah terbitan Kementerian e, Agama Arab Saudi. Eh, majalah-majalah ilmiah terbitan Kementerian Agama yang terbit di Riyadh yang diterbitkan pada uh, hari Senin tanggal 4 bulan Muharram tahun 1404 birokam dengan uh, pada edisi 911 aku jelaskan di, di tulisan tersebut apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam temia bahasanya ma'iyah Allah dengan dengan makhluknya adalah satu hal yang benar sebagaimana makna hakikinya dan hal itu tidak layak tadi bermakna Allah itu hulul wal ikhtilaf Allah itu bertempat di tempat makhluknya dan bercampur zatnya dengan zat makhluk lebih-lebih lagi uh, istil, uh, yastalzim mengharuskan uh, eh, hulu dan ikhtilaf dan aku roh itu berpandangan menawajib wajib di antara satu hal yang wajib dilakukan adalah menjauhi kata-kata dadia dalam hal ini. Bayan tuh aku jelaskan sisi-sisi secara mengkompromikan antara ulu Allah Ta'ala dan hakikat ma'iyah dan hakikat ma'iyah. Nah, Maka di sini eh, dalam rangka meredam gejolak dan mengatakan dia peralat kata-kata ma'iyah, hakikiyah, zatiyah. Eh, beliau kata-kata zatiyah. Meskipun sebenarnya kalau beliau mau kekeh ngomong ee, eh, ngotot gitu ya bisa saja ini eh, mana zat ya di sini bukan seperti itu lihat terusannya artikel ini, bacalah artikel secara utuh Gitu. sebenarnya beliau bisa kalau mau kekeh mau ngotot bisa saja namun ya ya, ya ala kulihat beliau menilai dan menimbang uh, bahwasanya takbir atau kalimat tersebut keliru meskipun dari secara makna dan maksud tidak keliru ya sudah kemudian beliau ralat ya, adanya kata-kata ya Aku sampaikan uh, ya telah khas bisa disimpulkan dari penjelasan ini adalah beliau mengulang apa yang telah beliau jelaskan berupa perkataan yang benar tentang ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala Bahasanya mahiyatullah itu tunakit tidaklah bertentangan dengan ulu. Kita telah mengetahui dalam keterangan yang lewat bahasanya semuanya benar berdasarkan Quran, Sunnah, Ijma, akal dan fitrah. Kemudian penulis Yu'akid menegaskan akidah beliau dalam masalah ini bahasanya beliau tidak menyelisihi akidah salaful umat dan para imam huda dalam masalah ini. Dan beliau menjelaskan maksud perkataan beliau dengan kata-kata ma'iyah gatiyah di salah satu artikel dan bahasanya yang beliau maksudkan uh, bahasanya ma'iyah dan ulu adalah sifat zatiyah bukan yang dimaksudkan adalah kebersamaan Allah, dan kebersamaan zat kemudian ada beliau menjauhi uh, lil maslahah karena pertimbangan maslahah beliau meralat kata-kata zatiyah ya, maka beliau ralat yang beliau lakukan ini lil maslahah bukan karena salah ya, bukan karena salahnya maksud non ya lil maslahah dalam rangka untuk ya, meredam gejolak ya, ya sudah kata-kata zatiyah saya ralat Makanya di sini ada sikap hikmah dan bijak beliau. Ya, ya kalau memang itu uh, kalimat yang keliru, ya kemudian diminta untuk ngalah, saya kalah. Meskipun sebenarnya maksud saya demikian dan itu juga makna yang tidak salah. Demikianlah kebiasaan uh, kulu imamin ini kelebihan alit ya. Dan orang yang mengundaki kebaikan untuk dirinya dan saudaranya kaum muslimin dan uh, generasi kaum muslimin menjauhi semua yang mengandung kesamaran dalam makna atau menyelisih apa yang telah disampaikan oleh salaf sebelumnya dan uh, doa beliau kepada Allah Azza wa Jalla supaya meneguhkan beliau dan sudah saudara beliau kaum muslimin di atas kebenaran dan permohonan dan doa beliau ini yatadaman memuat atas bid keteguhan di atas sunnah seluruhnya baik itu berkaitan dengan ulu Allah sifat ulu atau semua sifat yang lain atau semua syariat. Kemudian e, penulis mengulangi apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam yang menjelaskan cara mengkompromikan antara mayah dan ulu dan bahasanya keduanya tidaklah bertentangan dan telah lewat pembicaraan tentang hal itu. Wal khulasa ringkasnya penulis abana menjelaskan benarnya mu'taqad keyakinan yang dalilnya Al-Qur'an dan sunnah akal fitrah dan ijma dalam masalah ini. Wa alam dan ketaila anakula kalimatin bahasa semua kata-kata yang berkonsekuensi bahasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di bumi atau zatnya bercampur dengan makhluk atau meniadakan sifat ulu atau meniadakan sifat istiwa di atas ars atau yang lainnya adalah kata-kata yang tidak layak pantas bagi Allah taala karena dia adalah kata-kata yang tidak benar yang wajib diingkari orang yang mengatakannya kainan mangkana siapapun dia wabi bi ayyi kanat dengan dan dengan kata-kata apapun dia mengucapkannya wa kullu kalamin maka semua kata-kata yuhimu yang bisa menimbulkan salah sangka meskipun salah sangka tersebut hanya dialami oleh sebagian orang salah sangka dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah maka wajib bagi kita untuk menjauhinya supaya orang tidak memiliki sangkaan yang jelek kepada Allah akan tapi apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan melalui sinak, uh, eh, lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajib ditetapkan. Nah kalau itu adalah uh, memang, ada dalilnya maka wajib ditetapkan kemudian kita jelaskan batilnya sangkaan orang yang salah sangka tentangnya dengan sangkaan yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jal. Maka di sini bila menyampaikan kaidah lisan, kaidah Eh, dalam berkata-kata berkaitan dengan Allah maka beliau sampaikan eh, kata-kata uh, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala eh, itu jika itu boleh jadi secara tegas dan jelas bertolak belakang dengan apa ya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala bertolak belakang dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan. Maka ini di ini di paragraf yang pertama maka ada kalimat yang potil wajib diingkari siapapun yang mengatakannya dengan kata-kata apapun. Ini berlaku untuk kata-kata yang jelas 180 derajat bertentangan dengan sifat yang Allah tetapkan. Kemudian yang kedua adalah Eh, kata-kata yang tidak secara tegas bertolak belakang dengan apa yang Allah ajarkan. Cuma menimbulkan salah sangka, menimbulkan waham. Kata-kata semacam itu menimbulkan waham pada manusia. Menimbulkan salah sangka pada sebagian orang. Maka kata-kata yang menimbulkan waham di sini dua rinci menjadi dua rincian. Pertama adalah kata-kata tersebut adalah kreasi manusia. Orang berkreasi dalam bervariasi dalam berkata-kata kemudian terucaplah satu kata-kata yang bisa menyebabkan seorang salah sangka. Maka kalau semacam ini, maka e, eh, al wajib nubuhu wajib untuk dijauhi. Tidaknya si orang yang mengata-ngata tadi meralat kata-katanya maaf tadi saya keceplosan salah ngomong. E, seharusnya saya yang saya inginkan saya ngomong demikian. Kalau itu kata-kata yang menimbulkan waham dan dia adalah e, kreativitas manusia. Kemudian yang kedua adalah kata-kata yang menimbulkan waham padahal itu adalah firman Allah dan hadis Nabi. Iya, Allah mengucapkan satu kata-kata, Nabi menyampaikan satu kata-kata yang dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan dengan hal ini orang salah sangka. Ada sebagian orang yang salah sangka. Maka dalam hal ini yang kita salahkan orangnya. Bukan yang mengatakannya. Tidak mengganggu firman Allah kita ralat eh, Hadis Nabi kita kita campakkan dah. Kalau ini yang kita salahkan, kalau tadi yang kita salahkan orangnya, dah kamu tinggalkanlah kata-kata semacam itu. Dan perkataan eh, semut semin berarti ya termasuk yang tadi. Ya? menimbulkan waham dan dia adalah kreativitas manusia dalam e, berbahasa, dalam takbir maka wajib untuk dijauhi meskipun itu cuma untuk aing dapatin nas sebagian orang yang nggak baca nggak eh, membacanya bacanya tidak objektif, membacanya sudah tendensius, sudah nggak kurang suka, tinggalkan. Kalau itu kata-kata kreativitas manusia. Kok kemudian ada orang yang salah sangka, maka wajib untuk dijauhi. Ini. Tegaskan kalau itu anda ralat anda e, eh, keceplosan anda ganti dengan kata-kata yang lain nah, kemudian yang kedua Pak kata-kata yang menimbulkan salah sangka itu adalah kata-kata yang ada dalam Quran dan hadis maka kalau ini yang disalahkan bukan Quran dan hadisnya sebagaimana tadi yang disalahkan orangnya kan tapi yang disalahkan adalah orang yang punya salah sangka maka fal wajib isbatuhu maka kewajiban kita menetapkan apa yang Allah tetapkan Kemudian kita jelaskan tidak benarnya salah sangka sebagian orang. Itu kaidah yang bagus. Ini yang bagus berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku katakan mungkin mungkin ayakuna hadal bayan bayan ini adalah wajahan atau amron sabian adalah uh, adalah wajahan penjelasan atau poin yang ketujuh yang kita perlu kita tambahkan pada keterangan sebelumnya. Khulas kudalika ringkasnya eh, di sini penulis menjelaskan batilnya dan pengingkaran terhadap semua kata yang sorahatan secara tegas menunjukkan Allah bercampur dengan makhluknya. Demikian juga batilnya e, orang yang beranggapan bahasanya Allah bercampur dengan makhluknya, bertempat di tempat makhluknya dan bahasa yang benar adalah hal itu kama teman sebagaimana penjelasan beliau memuat menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan telah lewat bahasanya penulis Kotkoro telah menjelaskan bahasa ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam wakat moto dalika dan telah lewat penjelasan hal tersebut maka pensarah eh, e, bingung ini letak dua paragraf yang terakhir itu kemana? Apa hubungannya dengan sebelumnya? Perkatakan ini boleh jadi adalah poin ketujuh. e, e wajah uh, wajah terakhir ketiga ya. Ya nampaknya kita lihat dari kita yang baca dari sarahnya tadi beliau eh, nggak uh, jelas ini dua paragraf terakhir ini nyambung kemana padahal ini, kalau kita lihat jelas Terus ini nyambungnya kemana ke penjelasan beliau tadi tentang alat sifat eh, kata-kata datiyah. Eh, maka setelah beliau meralat, eh, maka beliau memberikan taksil ilmi. Kalau tadi tatbiti kalau ralat beliau untuk kata-kata ma'iyah, hakikiyah, zatiyah, tambahan zatiyah itu beliau ralat, itu takbir. Kemudian setelah itu beliau memberikan kepada kita faedah taksil dalam masalah ini. Ini ini termasuk kata-kata yang mana? Kalau kita bawa kepada taksil ilmi. Maka taksil ilmi mengatakan dua paragraf yang tadi beliau sampaikan. Jika ada satu kata-kata 100% eh, jelas, soroh dengan tegas bertentangan dengan dalil Quran dan Sunnah, maka ini wajib diingkari, di, dinilai sebagai satu hal yang potil. Siapapun yang mengatakan dengan dengan kata-kata apa. Kemudian yang kedua, kalau bukan sorohah bertentangan. Cuma tawahum menyebabkan sebagian orang salah paham. Maka beliau rinci. Salah paham sebagian orang itu apa sebabnya? Sebabnya dirinya sendiri ataukah kata-katanya? Kalau sebabnya adalah orang uh, orang itu sendiri karena kata-katanya adalah kata-kata Quran dan Sunnah, maka yang disalahkan orangnya Eh, Anda keliru, tidak demikian maksudnya. Bukan seperti itu uh, yang diinginkan oleh Quran dan Sunnah, gitu kan? Tapi jika sebab tawahum itu kata-katanya, karena itu adalah kata-kata kreativitas manusia, maka eh, kewajiban orang yang punya kata-kata ini untuk meralatnya, meninggalkannya dan mengatakan saya keliru, salah salah ucap, yang saya maksudkan adalah begini. Maka ini taksil. Ini taksil ilmi ini namanya. Taksil ilmi untuk kasus ma'iyah, hakikiyah, datiyah. Ini taksil ilminya dua paragraf ini. Kalau itu tatbiknya, itu prakteknya. Demikian Rasulullah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa da'wana Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu